sangkar dan berharap. Fabi dunia ya wa akhirati di duniaku maupun di akhiratku. Ya Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, husbi adi, tarik tanganku. Kira-kira ada yang salah dengan syair ini? Ah. Mana dalilnya? Ya Imam Rusli, wahai engkau imamnya para rasul, mana dalilnya? Ingat peristiwa Isra Mi'raj, waktu Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi menengok ke belakang dan di belakang Nabi melihat ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Itulah makanya dalam tarhid sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik. Alaika ya aman. Ya aman. Asrabikal muhaiminu laila. Ada di ujung syair. Wa antal iman. yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sanadi, hanya engkau lah tempat aku bersandar, engkau tempat aku meminta, anta babullah. Satu-satunya pintu menuju Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul betul betul. Kalau ada orang percaya kepada Isa tapi tak percaya kepada Muhammad, apakah dia diterima? Tidak. Percaya kepada Musa tapi tak percaya kepada Nabi Muhammad, apakah diterima? satu-satunya pintu jalan menuju keselamatan antara engkau engkaulah pintu menuju Allah di mana di dunia ya di dunia wa akhirati dan di akhirat barulah minta kepada Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah khudh biyadi tarik tanganku tarik tangan kami semuanya menuju surga engkau ya Rasulullah amin, amin itu tadi halaman 82 yang sudah punya. Yang tidak nanti pinjam punya saya, saya kasih fotokopi. halaman 84. rahatil akhyar tashdu ilai Ini adalah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam surat dalam surat Sab ya fi min ba'dismuhu Ahmad akan datang setelah aku nanti dia bernama Ahmad. Sebetulnya dia Muhammad apa Ahmad? Di bumi masyhur Muhammad, di langit masyhur Ahmad. Oh jadi kalau begitu nama nama yang baik-baik, nama kebaikan. Lalu kemudian ditutup pula tadi oleh Habib Muhammad Ibnu Haidar Ibnu Syihab dengan lagu Mabruk Alfa Mabruk Ustaz yang bersama pakai lagu-lagu macam ini? Kenapa malam ini Ustaz Somad lagu pakai ini? Ustaz-ustaz lain itu kenapa tak bercerama pakai lagu-lagu ini? Suaranya tak bagus. Kalau suara macam kami Saya saya Kalau mau dari malu Artinya apa? Bahwa melantunkan lagu-lagu itu, oh, Malaisa minna man lam yataranna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan lagu-lagu maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau baca Quran itu ada lagunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ayatnya pendek. Saya ini termasuk yang tak paham lagu. Katanya ada lagu Bayati, ada lagu Sowa, ada lagu Sika, ada lagu nawan, ada lagu Jakarta. Jadi saya yang jahil yang tak paham lagu ini bertanyalah kepada Imam Islamic Center Pasir Pangaraya yang waktu itu diangkat oleh Pak Ahmad menjadi imam di Islamic Center. Waktu itu namanya Ustadz Indra Gunawan. Assalamualaikum Ustaz Indra. Ya, Ustaz Indra ini juara musabakoh internasional sedunia di Kuala Lumpur. Kira-kira hebat tidak? Dikumpulkan semua, orang di dunia ini yang juara satu orang Rio. Kira-kira hebat tak orang Rio? Hebat. Makanya kalau ada orang Rio tak pandai ngaji, tapi tak ada Rio. Juara satu lah Ustaz Indra tadi ditariklah ke Pasir Pangalaya dijadikan imam gaji pokoknya 15 juta belum jadi uang tunjang uang sifat uang sudut ada rumah dinas ada mobil dinas tetap bini dinas rumah dinas mobil dinas saya waktu menengok mobil dinasnya mah dijamin apa cuman syaratnya berat harus hafal Quran suara bagus menang musabaqah tilawatil Quran jadi saya tak ini saya tanya, Sanidra, ya, itu kata orang Imam Masjidil Haram itu tak ada pakai lagu-lagu. Ada, kata dia. Kalau tak ada pakai lagu, mana mungkin Imam Masjidil Haram itu suaranya bagus? Coba dengar Syekh Abdul Rahman Sulais. Alhamdulillah Alamin. sesungguhnya jahil. Jahil. Tak paham dia. Nabi Muhammad itu kalau baca Fatihah bagi lagu tidak? Saya baca kitabnya ditulis oleh ulama Suria sekarang dipegang oleh guru di Maat Tahfiz Quran Sultan Hasan Al-Golkiah di Bandar Seri Waktu itu saya berangkat ke sana tahun 2007. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya udah balik ke Brunei. Cerita.

Lalu saya minta ah, Ustaz, Ustaz, tolong bacakan lagu Jaharka Ustaz. Saya tak paham dibacakan yang pakai Jaharka. Cuma saya tak bisa menirukannya karena suara saya tak bagus. Waktu dibacakannya merinding bulu roma, meleleh mata saya. Itulah mengapa banyak imam-imam itu makmum-makmum menangis ketika mendengar imam membaca fatihah. Kenapa? Paham dia maknanya, paham dia lagunya. Jadi kalau begitu kesimpulannya, melagu lagu ini boleh apa tak boleh? Eh. Jadi malam ini saya ingin menjelaskan mana tahu nanti adik-adik, bapak-bapaknya udah tahu dalilnya adik-adik pulang. Dari mana kau tadi? Dari Maulid. Di mana? Di Masjid Mujahidin. Oh, itu yang malam lagu-lagu itu ya? Itu bintang itu. Masuk neraka jahanam itu. saya takut nanti kalian emosi karena muda lalu ketinju. Maka kita bantah dengan da dalil bahwa ada dalilnya. Tapi yang tidak boleh itu lagu yang merusak tajwid itu tak boleh. Iya karena tak boleh karena rusak tajwid. Jangan sampai rusak idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Nah, apa manfaat lain dari membaca lagu-lagu ini? supaya yang selama ini asal anaknya nikah pakai keyboard tunggal berubahlah pakai abroh marawis dan na nasir kira-kira guru abroh siap kalau ada pesta nikah siap nah apa bapak besok siapa yang mau nikah pagi yang sudah nikah udah lah itu udah ada masalah nikah yang dulu nikah pakai keyboard tunggal jangan diulang lagi setuju bu Jangan ulang lagi. Sudah ngaji di masjid, sudah pengajian tafsir, sudah pengajian fikih sama dokter Muhammad Umar Saleh, sudah mengaji hadis, tapi pas anak nikah masih pakai keyboard tunggal, dipakai pentas tinggi, yang menyanyi pakai rok pendek, yang menengok atu-atu di bawah. penyanyi dangdut meniti air liu menengok bini meniti air batu nah sejak malam ini malam maulid jadi berjanjilah mulai besok anak nikah anak walimah anak bersunat, tidak lagi pakai kiblat tunggal tapi panggillah grup adraf nasir dan marawis siap ya. Dan cuma siap aja janji. Ingat, kita ini di masjid, jangan ada dusta di antara kita ini bukan hanya berlaku di masjid, bukan di Pekanbaru saja. Seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Singapura. Nikah anak kalian, walimah anak kalian, antika, Maka pakailah masjid dan maruf. Ibu-ibu di jamaah masjid Mujahidin masih ada donasinya? Oh, tidak ada lagi. Lanjut kan? Maklum kita sama ibu-ibu yang sudah lupa masjid, belajar sama mereka. Siapa yang ngajar ibu-ibu ini? Tapi boleh kasih tahu ini yang mau belajar ini DNS. Nah, ibu-ibu yang nasib lagunya jangan lagu hebat-hebat, lagu lagu biasa aja. tidak itu APBD APBD kan? Jadi saya pernah lagi diundang, diundang tepi sungai, sungai Kapar terus arah ke Kepulauan Riau. Pas kami turun dari sampan, pastinya ikan itu saya dengar dari mesin. Janganlah mau disanjung-sanjung. Wah, ini kawan kami. Sumpah so, pejabat-pejabat kita, cair APBD. Begitu sampai di masjid, saya penasaran, mana ada penyanyinya ini Lupa plastis. Jadi nanti di akhirat ini rupanya yang banyak masuk surga ini tiga. Plastis, VCD, sama HP Samsung. Oleh sebab itu malam ini ditunjukkan balik bahwa kita bisa, bisa. Aku bilang tak bisa, semuanya bisa. Nah, ketika tadi pas saya masuk tadi, pas saya masuk tadi, tiba-tiba saya tengok semua berdiri. Wah, hebat betul aku bilang. Berdiri, semua mereka nyambut aku. Semua tadi pas saya masuk, berdiri semua. Ya Nabi Salam. Yaumul Qiyamah mesti berdiri. Yaumul Qiyamah dia air duluan. Jadi kalau sudah sampai jadi, kalau Habib Muhammad bin Haidar bin Syekh mengatakan, malu Qiyamah, malu Qiyamah berdirilah." Kenapa mesti berdiri? Nanti ditanya orang, "Kenapa kau berdiri?" serahkan mereka, kaki kaki kami bukan ditanya. Nanti kalau ditanya kenapa berdiri, Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Tahu Imam Hanbali? Malik Imam Hanafi. Nomor dua, Maliki. Nomor tiga, Syafi'i. Nomor empat, Hanbal. Kalau saya tanya, gerak-gerakan aja mulut. Salah pun tak apa-apa, karena saya jawab sendiri. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Yang pertama, Hanafi. Yang kedua, Maliki. Yang ketiga, Syafi'i. Yang keempat, Gak Gagal. Jadi Imam Hambal ini senang tenang. Waktu dia senang tenang, tak bisa dia berdiri. Tiba-tiba datang orang menyebut Imam Ibnu Tohman. Imam Ibnu Tohman ini ahli hadis. Ketika mereka sebut Imam Ibnu Tohman, Allah Ibnu Tohman. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal berdiri. Imam Ahmad bin Hambal dia, tadi kau kan sakit. Kenapa tiba-tiba kau berdiri? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Tak layak ketika nama imam besar disebut kita duduk santai-santai. Tak sopan ketika nama imam besar disebut, kita duduk dengan santai. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan nama ulama disebut, kita mesti berdiri. Apalagi nama Sayyidul Abiyah wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi Masyarakat pekan baru menghormati Nabi atau tidak? Menghormati Nabi. Mana buktinya? Mereka berdiri menyambut ketika namanya disebut. Sedang namanya ada disebut kami berdiri. Apalagi kalau syariatnya, apalagi kalau panggilan azannya, apalagi sholat berjamaahnya. Betul? Jadi jangan namanya disebut berdiri. Pas sholat tuh kayaknya <laughs> Ini tidak betul. Jadi apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Aku ingin menyampaikan bahwa perbuatan kita malam ini ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti pakai gendang? Tadi kalian pakai-pakai gendang di masjid Mujahidin ya. Kenapa kalian pakai gendang? Terserah kami lah, gendang-gendang kami apa kau Nanti aku pukul kepala, gendang di kepala bapak jangan begitu menjawab. Itu jawaban preman. Kita ini bukan preman, betul? Tapi kalau dipancing-pancing keluar juga preman kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aklimun nikah. Kalau nikah jangan diam di dia. Dan kalau nikah diam dia. Tiba-tiba ambil aja, jangan. Aklimun nikah. Kalau nikah umumkan depan kemudian Ij'alu di masjid. Buat akadnya di masjid ribu alaihi bidubu Pukulkan ke Itu Buat ribu alaihi bidubu Pukullah gendam Itulah maka pukul gendam Kita tak ada pakai keyboard Kita tak pakai biola Kita tak ada pakai Hanya pakai pukul gendang. Kalau kalian tengok video Syekh Ali Jum'ah Di Mesir Pakai keyboard Pakai biola Pakai oh, <coughs> begitu. tengok Tulis di YouTube. Maulid Syekh Ali Jum'ah Kairu. Lengkap alat-alatnya. Apalagi lah cuman pakai kan? Gendang. Nabi menyuruh. Eh, ini kota ini kota apa ini? Kita sudah lama kehilangan Habib Saya kalau selama di Jakarta, saya dari Riau. Kalian di Jakarta banyak habib. Kami di Riau bukan cuma Habib, Habib bertanya ke saya, siapa nama Habib kalian di Pekanbaru sekarang? Baru saya terdiam. Siapa ya? Rupanya kita sudah kehilangan Habib. Untunglah datang Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab berdua dengan Habib Taufik. Ada pula kebetulan saya foto saya berdua. Pas mereka tanya, ada Habib di baru Ada, saya bilang. Siapa namanya? Habib Taufik dengan Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab. Ini foto saya sama mereka. Oh iya, iya, percaya. Alhamdulillah. Ini sekarang kita kehilangan generasi. Kalau meninggal bupati ada tak penggantinya? Ada. Tapi kalau generasi-generasi ulama ini hilang ada penggantinya? Tak ada. Alhamdulillah akan ada penggantinya. Siapa yang mampu mencetaknya, dia yang akan mencetaknya. Namanya Pondok Rumah Tafis Baitul Alim. Siap anak-anaknya dimasukkan ke pondok tahfiz Baitul Habib? Siap anak-anaknya masuk pondok tahfiz Baitul Habib? 600 ribu per meter. Siap membeli tanah 600 ribu per meter? Tak sama bunyi siapnya. Tapi pas bertanya, siap masuk anak? Siap! Siap 600 ribu per meter? Siap. Ustaz jangan bercakap aja lah. Ustaz tak beli duluan. Oh, iya. Oke, okay, kalau gitu saya beli 3 meter. Jangan kalian ragu saya mengenali Kaisar, bicara kan. Kalau tiga meter jadi berapa itu? Sejuta delapan ratus. Itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Apa kata? Masuk ya? sekolah. Sudah berapa sudah? Sebelas. Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas. Berarti saya udah walking tiga meter di surga. Kalian ini ngasih, kalian yang ngasih dua, yang ngasih dua ribu perak tadi, eh, itu masuk surga, dekat-dekat ke istilah. Imam Salim Kasim 2 Airport Pekanbaru karena cuaca tidak memungkinkan. Kita memutar-mutar dulu di atas, berputar 30 menit. Berputar 30 menit. Dalam hati saya, mah kalau mati sekali ini. Tapi saya tak takut. Insya Allah saya tak takut mati sedikit pun. Kalau mati saya akan digantikan oleh santri-santri Baitul Habib. Duit yang Bapak simpan Bapak yang nyimpan-nyimpan duit, simpan duit. Duit gaji, duit tunjangan, ini dua kota, gaji 13, simpan, simpan, simpan. masuk di bank, simpan. Nanti bapak mati, diambil sama ibu, nikah dia sama kelompok. Saya bukan tidak. Itu kontak Pak itu kenapa cuma di sana? Di depan-depan nih, kan ikan besar banyak sih. Tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Kita jaga ini, betul? Naik ke orang perempuan, bawa ke atas, kutip duit. Memang yang mencari duit ini bapak, tapi yang memegang dompet itu ibu, ibu atau dapat duit beli cincin, atau dapat duit beli gelang, atau dapat duit beli surau, atau dapat duit beli rantai. Dua semua pakai pakai emas, kaki pula pakai gelang kaki. Ingat bu, asal ibu mati, Ah, diambil bapak tu. Dipakai bini mudanya. Yang jangan Ustaz Somad tadi masukkan sudah dia diambil sebagai tidak. Saya tak pakai saya kunci terang. Karena sudah saya masukkan saya pilih dari Allah. Baiklah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bawa mati. Betul. Duit yang dimasukkan ke kota dibelikan ke tanah semeter 600. Nanti anak-anak mengaji di situ. Alif adik alif, di ya, Doa, dunia bisa bapak tinggal di rumah besar rumah besar bapak akan ditempati lagi ibu yang baru bapak punya duit banyak dibeli mobil yang besar mobil besar bapak akan dipakai lagi ibu yang baru rumah besar tinggal mobil besar tinggal bini besar tinggal yang akan dibawa mati mana itulah duit ada orang pelit pelit Asal pergi ke masjid, bawa dompet isinya pasti murah. panjang. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pas keluar dari ATM, tiba-tiba ada orang menepuk bahunya. tetap mata saya. tetap mata saya. tetap mata saya. Sebutkan pin berapa. Ah, dia habis kena kurang. Sekali kurang seratus juta habis. Datang mengajuk tolong Pak Ustaz dulu diminta di sana tak mau gilirannya habis gila ah sampai tak ngasih malam itu nggak bisa kan mendoakan lah sudah ingatkan aja, besok jangan sms saya jangan wa saya kalau ada yang hilang duitnya kena santet lah tiba-tiba sakit jantung lah sekarang orang mati bapak ibu dulu atau batuk kita pakcik masih kita kenapa pakcik meninggal diterkam harimau. Kenapa Pak Atuk meninggal waktu mancing di Sungai Siak disangkanya uh, eh, anak ikan rupanya buaya. Sekarang kan orang semua yang mati bukan tanggung-tanggung. Saya kenapa mati? Kena diabetes mellitus. Saya kenapa mati? Kena jantung koroner. Siapa kenapa mati? Penonton tinju kumat darah tinggi. Cuma, gak ada bersedekahlah karena tidak ada sampai masa dan malam ini belum tentu terpulang ceramai kira-kira malam ini kita ramai apa tidak? ramai kita gitu. saya baru pulang dari Palembang di lokasi namanya BKB Benteng Kuta Besar saya tanya Habib Qasim Habib tadi malam itu berapa panjang jamaah? satu kilometer besar kalau satu kilometer itu berapa jumlah jamaahnya? Seratus ribu jamaah di kota Palembang. Kira-kira malam ini kita berapa? Ini baru sekutirnya Palembang. Belum ada apa-apanya kita. Tapi kita bangga yang bukan main. Raja kami, Istana Melayu Sia, Habib. Habib itu apa artinya Pak Ustaz? Habib dari kata hub. Hub artinya cinta. Hub cinta. Habib orang kami cinta. Jamaknya habaib. Kalau satu orang habib, kalau dua orang habiban, kalau banyak habaib. Yang saya hormati para haba habaib. Kenapa kita cinta sama dia? Karena cinta kita pada kakeknya, datuknya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Darah itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah itu turun kepada anak perempuan yang namanya Sayyidatuna Fatimah dari Fatimah turun kepada anak laki-lakinya namanya Sayyidina Al-Husain. Dari Husain turun kepada anak laki-lakinya namanya Sayyidina Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anak laki-lakinya namanya Imam Ja'far Salih. Dari Ja'far Salih turun kepada anak laki-lakinya namanya Ali Al-Muraidi. Dari Al-Muraidi ini turunlah kepada banyak itulah dia bin Syihab bin as Al-Adad, Al-Jibri, Al-Idrus, Bin Sumit, Barakbah, Berapa semua marganya Musa? Saya bertanya kepada ini ada ikatannya, ikatan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya sekarang Habib Zain Ibnu Sumaid di Jakarta. Kalau di Mesir, ini kantor Al-Azhar, di samping itu Nakhobatul Ashraf, kantor keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi bisa dicek. Jadi bukan asal mancung keturunan Nabi. Asal mancung, nih hidup praktik ada di Di Dilakukan kami di hotel Premier. Apa kata profesor bertanya? Assalamualaikum Habib Zain. Ya, gimana orang bisa diakui sebagai keturunan Nabi? Mana buktinya? Kami ada ilmunya. Kami bisa cek dia bohong atau tidak. Bagaimana caranya? Ada ilmunya. Datang ke ke kantor. Lalu kemudian, kenapa Habib bisa jadi PKI? Loh, mana ada Habib PKI? Nih, DNA ID. Aidid itu kan maha marga Habib Al Aidid. Al Aidid itu Habib. Kenapa Habib bisa jadi PKI? Senyum Habib Zaid bin Sebenarnya Aidid bukanlah Habib dan bukan dari keturunan Rasulullah. Lalu dia dibesarkan oleh Al Habib Al Aidid dikasih mata tapi kemudian melarikan diri dan kemudian setelah besar dibuatnya ujung namanya ainin tapi ujungnya pakai T. Sedangkan Habib pakai D. Al aidid. Sedangkan dia aidid. Apa artinya PKI itu jahat, jahat memasukkan nama dari D ke T yang alim tahu tapi yang jahil tak tahu maka jelaslah jangan sembarangan. Siapa yang menisbatkan diri bukan kepada Rasulullah padahal tidak ada darahnya, tidak layak, maka dia tidak layak disebut. Sekarang bertebaran di internet Habib palsu. Sudah tengok? Tapi Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab Habib Taufik as beliau adalah mereka adalah para abai yang tercatat nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz Somad sampai berapa nasab yang Ustaz ingat kebetulan waktu daftar di Al-Azhar dulu disuruh empat kalau daftar di atas harus sebutkan empat nama Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah yang kelima sudah ingat yang lebih parahnya, kawan-kawan kita yang ketiga kita ingat. Nama ayahmu ingat, ingat. Nama antukku, pun aku tak tahu. Maka nasab ini mesti diingat. Dari mana mereka melihatnya? Dari maulid. Ustaz Somad ini isinya apa di kitab hijau ini? Isinya tiga maulid. Yang pertama, Simtud Dular. Siapa penulisnya? Habib Ali Al-Habsyi. Yang kedua, Maulid Al Adiyaul Lami. Siapa penulisnya? Habib Umar bin Hafiz. Yang ketiga ditulis juga oleh Habib Umar bin Hafiz bernama Maulid Syarab Tahur. Syarab Tahur, minuman yang suci. Mudah-mudahan dengan membaca maulid-maulid ini kita di surga nanti akan meminum minuman yang suci. Ustaz Soman, kenapa selama ini kami tak pernah baca Zimtud Kenapa kami tak pernah baca Adiyah Ulamin? kita di Riau ini biasanya baca maulid baru Al-jannatu na'imuha الدعاء مولد يوم النبي مولد الشرف الطهور Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipujinya Nabi dengan syair-syairnya. Setelah ditulisnya, ditulisnya, ditulisnya, tapi judulnya tak ada. Tak tahu dia mau kasih judul apa. Tiba-tiba sedang menulis betul tidur dia. Di tengah tidurnya itu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan sorban di pundaknya. Sorban yang diletakkan di pundak itu bahasa Arabnya bur ini sorban yang diletakkan di sini namanya burda. Kalau diliritkan di kepala namanya imam. Mana yang pakai imam? Ini namanya imam. Mama, tapi Haji, namanya imam. Yang diberikan ke kepala namanya imam. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burda. Kalau ditutupkan ke kepala namanya utra. Kainnya sama. Diletakkan di tengkuk burda. Diletakkan di atas suspek itu. Banyak orang yang tak ngaji dibilang itu suspek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sorban. Ustaz sorban, saya punya sanat sorban. Waktu saya ke Makkah, datang saya ke majlis Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Asani Al Maliki di Makkah Al Mukarramah. Pas saya datang ke situ, aku sholat. Nah, dipanggilnya muridnya. Taat, taat, sini sebentar. Tunggu lama, Anda akan Diambil mulainya sama, dililitkan ke kepala saya. Ada videonya di itu kan? Dililitkan. Uh, oh. oh. aja juga. Ku ijazahkan kau ijazah ini imamah. Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas al Hasan al Maliki dipasangkan oleh ayahnya Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al Hasan al Maliki dipasangkan oleh ayahnya Habib Alawi bin Abbas al Hasan al Maliki dipasangkan oleh ayahnya Habib Abbas al Hasan al Maliki sampai kepada Sayyidina al Hasan sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ada ijazahnya ya? Kenapa tuh Ustaz pakai? ada di rumah. Kadang-kadang kalau sedang sendiri sih, Pak. Kalau sedang sunat saya Pak. Di majelis kita tidak usah pakai. Bonah oh, saya pakai ini ilmu. Tapi bukan berarti saya mengaji yang pakai sorban. Yang sudah pakai sorban bagus. Habib Habib juga tengok pakai sorban. Insya Allah ada masanya nanti kita akan melihat Habib Muhammad bin Haidar bin Syafiq Sobat Beliau tak mau kena tawadu Dia ingin kita sama semuanya Padahal layak beliau pakai sobat Karena datuk-datuk mereka pakai sobat Habib-habib di Hadramaut pakai sobat Tengok Habib Umar bin Hafiz Tengok Habib Ali Sayyidul Abidin Tengok para Habai. Tengok Habib Rizik Syihab pakai sobat Jadi anak-anak muda adik-adik silakan pakai sobat Bagus Ustaz pakai peci terus, nanti ada masanya kita pakai sorban dari malam insya Nah, oleh sebab itu, ini semua ada dalil-dalilnya. Kenapa pakai pakai sorban? Karena sorban adalah sunnah. Kenapa Habib-Habib itu pakai jenggot? Jenggot adalah sunnah. Ustaz belum tak jenggot? Belum tuh. Wah, ada ada aja Ustaz Soman itu. Yang sudah berjenggot, bagus. Yang belum berjenggot, jangan berjenggot, ngecet yang berjenggot. Ini mungkin aku ditengok kalau berjenggot, ini cuma Nanti yang berjawab tersinggung. Aku kambing kau aja Ah, bertinju. Oleh sebab itu maka ini semuanya baik. Kenapa pakai pakaian putih? Pakai pakaian putih, juga putih. Karena Nabi Muhammad SAW pakai suka pakai pakaian putih. Kenapa ada yang pakai sorban hijau? Nanti pakai sorban hijau. Karena Nabi Muhammad SAW ada sorban yang berwarna hijau dan pakaian di surga itu min sundusin khudri wa istabrak. Pakaian mereka di surga adalah sutra berwarna hijau. Kalau maka coba tengok masjid Al-Mujahidin Jalan Jenderal semuanya berhijau ya, hijau hijau hijau. Lantai kapirnya berwarna eh? hijau. Makanya kalau bersedekah pakai duit warna merah. malam yang ke-20 25 kita namanya Maulid Salasin Salasin atau Arba'in Salasin kita punya Maulid Maulid Salasin ini baru 25 masih ada 5 malam lagi ramaikan 5 malam lagi lebih ramai daripada ini insyaallah di Medan namanya Maulid Arba'in apa sih Arba'in? 40 malam di Palembang namanya Maulid Arba'in Medan Arba'in Riau Salasin Palembang Arba'in Arba'in Salasin Arba'in udah bulan, tahun berikutnya Arba'in Arba'in Arba'in amin jadi setiap-setiap rumah bisa amin buat di rumah kami kami saya melihat di Palembang berebut mereka nanya kepada Habib Madi. Habib Madi bin Syihab ketua PAM pembela Islam berebut minta bisa di masjid bisa di tanah lapang bisa di rumah-rumah tahun depan kita antarkan kita buat lebih dibimbing oleh Habib Muhammad bin Aidal bin Syihab di rumah-rumah Bapak Ibu di tanah lapang kita buat di tanah lapang yang lebih besar insyaallah amin kita soal tuh ngomong aja itu di rumah dia pun tak pernah diundang rumah saya kecil Habib Habib Muhammad bin Aidal bin Syihab tak pernah saya ajak rumah saya Ustaz Pak Ahmad, berapa lama kami sudah kenal sama Pak Ahmad? Pak Ahmad mau datang ke rumah saya, jangan lupa Pak Ahmad. Kecil rumah. Makanya kalau ada orang mau bertamu, saya ajak ke masjid. Oleh sebab itu maka nanti kita buat di dalam lapak besar insya Allah. Makanya nanti kalau tiba-tiba ada jadwal saya, itu bukan jadwal yang baru saya kasih kemarin sore ke Abi Muhammad. Kami berjanji maulid itu setahun yang lalu. Jelas? Kenapa tiba-tiba Abi Muhammad bisa dapat? Ini jalan-jalan. Kami berjanji malam ini setahun yang lalu ketika maulid dan saya jumpa dengan Habib Muhammad kalau tinggal satu kota bukan baru setahun sekali. Apa artinya? Maulid adalah sarana silaturahim. Kalau tidak dibuat maulid malam ini saya tak jumpa dengan Pak Ahmad MSI. Kalau tak dibuat maulid malam ini saya tak jumpa dengan Pak Kapolsek. Kalau tak dibuat maulid malam ini saya tak jumpa dengan Pak Camat kalau tidak dibuat oleh malam ini saya jumpa dengan Nabi maka malam ini adalah malam silaturahim maulid malam silaturahim maulid malam mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi nanti ketika dibacakan ini tadi sebelum saya datang ada dibaca Rahatil asmahu Di Halaman berapa? Hah? Coba tengok di situ. Dengan ini kita mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak cucu kita. Kalau tidak, coba tengok. Di halaman 8, di halaman 85. Delapan tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga paman-paman Di dalam ini ada usia-usia yang payah kita hafal, tapi kalau hafal syair ini, kita sudah menghafal umur-umur dan momen-momen dalam perjalanan hidup dari Muhammad Sallallahu Alaihi. Kapan kita mengenalkan itu kepada anak-anak kita di Pekan Baru? Kalau tidak di momen Maulid, kenalkan Hasan, kenalkan Husain kepada anak cucu kita. Kalau tidak kita kenalkan Hasan dan Husain, nanti anak Pekan Baru lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan Husain. Kami ada juga baca kitabnya, bro. Ada juga ngapal Qur'annya. Di mana? Di Baitul abid. Insya Allah gambarnya sudah mantap jelas. Nampaknya malam ini selesai urusan tanah. Ustaz, kami tak biasa lagi ngasih duit cash. Kami biasanya pakai nomor rekening. Kirimkan ke nomor bank Syariah Mandiri nomor rekening 726 505 553 lima lima 505 5553. Jadi jangan-jangan nama pribadi Ustaz Somad nih. Nah, jangan pas kami transfer, terima kasih sudah masuk ke rekening Abdul Somad. Bukan Yayasan Majelis Baitul Adil wa ini Inilah yang akan menjadi amal jariah. Yang lain tinggal. Tidak matal insan kalau manusia mati. Ingkota putus. Bapak Ibu yang rajin ngerit yasin putus yang rajin sholat doa putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Berikan tanah. Besok bapak ibu datang ke Baitul Habib. Alamat Baitul ini di mana Pak ustad Mana alamat? Banyak juga yang mau datang nih, bisa saya baca alamatnya. Lokasi di samping Majlis Baitul Habib, Jalan Padan Karya, perumahan panorama, bukan paranormal. Panorama Indra Lokal Blok A 1416, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenaran Raya, skema pembelian. Nah, enggak lengkap. Besok datang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panitia pembangunan. Ya, gimana urusan tanah? Tak usah kau bayar lagi karena udah selesai. Jadi yang paling kurang, berapa sasmen, berapa kota, berapa perlu kusen pintu, berapa perlu titik, berapa perlu kata? Bapak mau membantu? Tidak, mau nanya aja. Bantulah. <laughs> Itu yang akan menolong nanti di akhirat. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang di akhirat akan bernaung di bawah sodakohnya. Di akhirat nanti tak ada tukang tenda pun mati tak buat tenda. Betul. Lalu kita bernaung di mana? Bernaung di bawah sodako. Yang nyimpan-nyimpan duit di dompet ingat, mati dompet tinggal. Yang nyimpan-nyimpan duit di ATM ingat, tak ada orang mati buat kartu ATM. Yang kau sedekahkan malam ini, yang kau serahkan besok, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati meninggalkan pekan baru ini. Apa mau pekan baru ini kehilangan habib, kehilangan ulama, Islam hanya tinggal masa lalu saja mau? La ya. yaqamul Islam ila ismu. Islam hanya tinggal nama, walaupun Al-Qur'an ila rasmu. Quran hanya tinggal tulisan saja kaligrafi cantik-cantik. Ingat, masjid yang ada di Andalusia Spanyol lebih cantik dari masjid yang Mujahidin cantik-cantik kaligrafinya, tapi tak ada satupun orang sholat lagi. Kenapa? Karena hilang Islam. Insya Allah mati kita, meninggal kita, Islam tetap ada. 20 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, mau tetap akan ada di pekan baru Insya Allah. Takbir kafir itu menunjukkan bahwa saya sudah ceramah masuk Jadi saya mulai jam 9, sekarang pas jam ya, 10. Mana-mana saya ceramah 600 ml sesuai yang tertulis di botol 600. Tapi malam ini dikasih plus susu. Wah, oh, ini bisa kebiasaan susu. Sedangkan saya yang bukan keturunan Nabi, yang bukan Habib, yang tidak pernah punya ilmu banyak, dimuliakan, selamat dari pesawat terbang berputar-putar tak jadi mati malam ini. Kenapa? Karena doa orang-orang soleh. Kita ini menumpang tua Bapak Ibu. Ustaz Soman kenapa tetap sehat itu makan apa? Tidak ada makan apa-apa, tapi karena doa orang baik-baik. Ini majelis maulid adalah majelis zikir. Maka di majelis maulid tak ada orang merokok. Ada orang merokok? Yang ada di luar cepat-cepat <laughs> Lalu kenapa pakai asap-asap panas? Lalu kenapa pakai asap-asap ini Ustaz? Ini asap itu apa? Jangan-jangan manggil jin, manggil hantu ini. Ini namanya bukur, bukur. itu bahasa Arabnya artinya asap. Asapnya dari apa? Asapnya dari ut. Ut itu apa? Kayu gahar, gaharu. Kenapa waktu pengajian Ustaz Somad tak ada kayu gaharu? Kayu gaharu, saya baru tahu harganya ceramah di Kalimantan Utara. Rupanya di sana banyak kayu gaharu. Saya tanya Pak Gubernur, Pak Gubernur banyak kayu gaharu. Tanya, berapa sekilonya Pak? Yang paling murah 40 juta. paling murah 40 juta. Lalu kemudian waktu mau dicolek kan, dioleskan parfumnya Parfum kayu adu berapa Pak? Yang paling murah sebotol 2 juta. Itu kalau 2 juta kayu gaharu minyak kita dipakai orang. Ustaz boleh minta sedikit Dipakainya setetes Tiga tetes air mata ditambahin Paham kenapa orang di Pekanbaru tak ada pakai buku? Karena alhamdulillah saya satu sikit setumpuk dua tumpuk kainnya ada. Banyak duit kau saya beli kasih orang. Ada. Nah, tapi saya bakar tidak di majelis saya bakar di rumah aja bakar cium-cium. Hmm, jadi harum. Kenapa mesti dipakai itu? Karena Nabi suka yang harum harum. Makanya ke masjid gosok gigi dulu. Jangan makan jengkol, makan batai, sampai belajar ke masjid. Inal malaikat tak tak malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Maka dipakai harum-haruman supaya turun rahmat, kata malaikat membawa barokah-barokah. Kira-kira semua yang dilakukan malam ini dari mulai syairnya, lagunya, kenapa tegak, kenapa ada Habib, kenapa ini pakai garu, mana yang belum saya sebutkan? Gendangnya, mana yang belum saya sebutkan lagi? Parfum, parfum, paku, paku, Nabi sudah pakai harum-harum. Mana yang belum sebutkan? Udah semua. Ini udah semua. Baik cinta Rasulullah dengan berselawat Maulid Akbar memperingati Nabi Muhammad SAW Masjid Paripurna Al-Mujahidin 25 Rabiul Awal 25 nanti akan berakhir 30 malam tetap hadirkan tetap ya. 5 malam berikutnya kumpulkan terus tanah sudah selesai, kumpulkan yang lain. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kegelapan dan kesilapan. Majlis kita belum selesai. Masih ada acara berikutnya. Masih ada doa. Masih ada zikir. Ikuti. Puncak dari pengajian bukan tausia. Puncak dari pengajian adalah mengharapkan doa dikabulkan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.